Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-180 dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang suatu kejadian di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menimpa seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salamah bin Sakhr al-Bayadi, di mana beliau radhiyallahu anhu di siang hari bulan suci Ramadan menggauli istrinya dalam keadaan sengaja dan bukan dalam keadaan terlupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada beliau untuk membayar kafarah, membayar denda terhadap apa yang telah dilakukan oleh seorang sahabat tersebut. Dan ini merupakan kesepakatan dari para ulama bahwasanya seorang yang menggauli istrinya di bulan suci Ramadan terkhusus di siang hari dalam keadaan sengaja bukan terlupa maka dia wajib untuk membayar kafarah Adapun seorang yang menggauli istrinya di bulan di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan terlupa, maka kita telah pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya pendapat yang benar seorang tersebut tidak dikenai kafarah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang ke-180 juga kita dapat mengetahui bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja. Kafarah tersebut ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah memerdekakan seorang budak Jenis yang kedua melakukan saum dua bulan berturut-turut. Jenis yang ketiga dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dari tiga jenis ini Para ulama berbeda pendapat apakah tiga jenis kafarah tersebut sifatnya sebagai pilihan ataukah alat tertib ataukah secara berurutan maka jumhur ulama kebanyakan atau mayoritas dari para ulama menyatakan bahwasannya kafarah tersebut ditunaikan dalam keadaan berurutan yang pertama adalah memerdekakan budak. Jika seorang tidak mampu untuk memerdekakan budak, atau tidak ada budak yang dimerdekakan, maka kafarahnya adalah pada urutan yang berikutnya, yaitu saum dua bulan berturut-turut. Jika seorang tidak mampu untuk melakukan saum selama dua bulan berturut-turut, maka kafarohnya jatuh pada jenis yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah pendapat jumhur atau mayoritas dari para ulama. Kemudian di antara apa yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu bagaimanakah jika seseorang tidak mampu untuk menunaikan tiga jenis kafarah tersebut yang berkaitan secara langsung dengan dirinya. Sebagaimana kejadian yang menimpa sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi radhiyallahu anhu ini, beliau tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak karena beliau adalah seorang yang miskin. Kemudian tidak memungkinkan pula untuk melakukan saum dua bulan berturut-turut lamanya. Karena saum sebulan saja sudah terjatuh di dalam perbuatan menggauli istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya memberi makan 60 fakir miskin. Beliau termasuk orang yang tidak mampu bahkan orang yang paling miskin ketika itu di Madinah. Maka apakah ketika seorang tidak mampu melaksanakan dari dirinya salah satu dari tiga jenis kafarah tersebut kemudian gugur? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak dan ini pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah sebagaimana yang terjadi pada sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi tersebut, maka ketika Rasul saw alaihi wasallam mendapatkan hadiah dari salah seorang sahabatnya, beliau berikan hadiah tersebut hadiah makanan dalam hal ini adalah kurma tersebut sekeranjang kurma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada sahabat Salamah bin Sakhr al Bayadi radhiyallahu anhu agar bersodakah dengannya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika seorang tidak mampu untuk melakukan kafarah dari tiga jenisnya tersebut yang berkaitan dengan dirinya sendiri, maka boleh untuk membayar kafarah dalam hal ini memberi makan 60 fakir miskin atau memerdekakan budak dengan bantuan ajnabi dengan bantuan orang lain. Yang dengan itu kemudian terbayarlah kafarahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari hadis yang ke-180. Kemudian di dalam kesempatan ini saya ingin membacakan beberapa faidah dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Syekh Al-Bassam hafizahullahu taala di dalam kitabnya Taisirul Allam. Pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di sini yang berkaitan dengan permasalahan siam secara umum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Yuftiru bin nafsi wal ijma'i al-aklu syurbu wal jima'u." وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض walakin taqdis siyama. Kata beliau rahimahullahu taala, makan, minum dan jima ketiga-tiganya membatalkan saum seseorang bin nasi berdasarkan dalil-dalil dari nas Al-Qur'an ataupun sunnah wal ijma dan juga berdasarkan dalil ijma' kesepakatan para ulama. Makan, minum, dan jima, terkhusus jima dalam keadaan sengaja di siang hari bulan suci Ramadan, maka ini semua merupakan sesuatu yang membatalkan saum seseorang. Berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma para ulama. Kemudian beliau menyatakan wasabata bis sunnati wal ijma dan telah tetap berdasarkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga al ijma kesepakatan para ulama anna damal haidhi bahwasanya darah haid yunafis sauma. Keluarnya darah haid dari seorang wanita meniadakan saum. Fala tasumul haidu. Maka dari itu seorang yang dalam keadaan haid yang dalam keadaan datang bulan maka dia tidak boleh untuk melakukan saum. Walakin takdus siyama. Akan tetapi baginya untuk mengkobok, untuk mengganti saum yang ditinggalkan di hari haidnya tersebut, diganti di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Dan tentu yang masuk dalam hukum seorang yang wanita yang haid juga seorang wanita yang nifas yang mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'ima. Fadalla ala anna nuzul al-ma'i min al-anfi yufthiru sha'ima. Qala al-Khattabi ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وفي أن من استقاء عامدا فعليه القضاء Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hadis wudu wa baligh fil istinsyaq. dan bersungguh-sungguhlah engkau fil istinsyak ketika menghirup air dengan hidung di awal-awal proses berwudu. Bersungguh-sungguhlah dihirup benar-benar hingga sampai ke pangkal hidung. Illa antakuna sa'iman. Kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa dalam keadaan saum. Tidak usah bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak. Lakukanlah istinsyak saat berwudu dengan sekedarnya saja. Fadalla kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fadalla maka hadis ini menunjukkan ala anna nuzul al-ma'i min al-anfi bahwasanya turunnya air dari hidung, air yang masuk ke hidung, kemudian turun ke dalam, masuk ke kerongkongan, yuftiru as-saima dapat membatalkan seorang yang sedang melakukan saum. Dapat membatalkan saum seseorang. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan bagi seorang yang melakukan istinsyak, di luar waktu saum, silahkan. Bersungguh-sungguh di dalam menghirup air dengan hidungnya saat istinsyak. Tetapi ketika dalam keadaan saum, maka hiruplah dengan sekedarnya saja. Kenapa? Karena yang demikian dapat menjadikan air hirupan tersebut masuk ke dalam kerongkongan yang dengannya kemudian batal saum seseorang. Dari sini kita sudah mendapatkan sekian permasalahan. Permasalahan pertama bahwa makan, minum dan jima membatalkan saum berdasarkan nas dan ijma. Permasalahan kedua bahwasanya keluarnya darah haid menjadikan seorang wanita tidak boleh melakukan saum dan dia harus menggantinya di hari lain berdasarkan dalil-dalil dari as-sunnah dan ijma' para ulama. Permasalahan ketiga bahwasanya masuknya air melalui hidung ke dalam kerongkongan seorang yang melakukan saum dapat membatalkan saum orang tersebut. Kemudian beliau masuk kepada permasalahan lain. Wa qala al-Khattabi dan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan wala a'lamu khilafan baina ahli ilmi dan aku tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ahlul ilm dalam artian para ahlul ilm para ulama telah sepakat fi anna man dzara'ahu qai'u fala qada'a alaihi bahwasanya seorang yang sedang berpuasa kemudian muntah tanpa ada unsur kesengajaan, fala qada'a alaihi. Maka dia tidak wajib untuk mengkodoknya. Saum yang dilakukannya sah dan tidak wajib untuk mengkodoknya. Wa fi anna man istaqa'a 'amidan fa al-qada'. Dan aku tidak mendapati perselisihan di antara para ulama pula bahwasanya seorang yang sengaja untuk memuntahkan dirinya, mencari-cari jalan agar dirinya muntah dalam kondisi sedang melakukan saum, fa'alaihil qadha. Maka wajib baginya untuk mengganti saum tersebut. Artinya saumnya batal dan wajib menggantinya di hari lain. Ini permasalahan uh, muntah. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, "Wa man ihtalama بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر kata beliau dan barang siapa yang berihtilam yang mimpi basah baik laki-laki ataupun wanita bighair ikhtiyarihi tanpa ada kehendak darinya. Tanpa ada kehendak darinya, dia tidur, kemudian bermimpi dan keluar air mani darinya. Karena ini seperti orang yang tertidur, orang yang tidur kemudian keluar mani darinya. Lam yuftir bil ittifaq, maka tidak batal saumnya menurut kesepakatan para ulama perang tidur siang kebetulan dan dia dalam keadaan saum baik laki-laki ataupun wanita tiba-tiba ihtilam maka dalam kondisi seperti ini para ulama sepakat bahwa saumnya tidak batal hendaknya dia melanjutkan saumnya dan tentu berkewajiban untuk mandi janabat wa amma man istamna Adapun seorang yang berusaha atau berupaya mengeluarkan maninya dengan unsur kesengajaan, fa'anzala, lalu air mani tersebut keluar darinya, baik laki-laki ataupun wanita, fa'innahu yuftiru. Maka, saum yang dilakukannya batal. Seorang yang dalam keadaan saum tentunya di siang hari, bulan suci Ramadan atau som yang lainnya ketika berupaya untuk keluar mani darinya lalu keluarlah mani tersebut darinya maka som yang dilakukannya batal ini permasalahan tentang keluarnya mani dari seseorang kemudian beliau menyatakan waqad tsabata bidalalatil kita biwas sunnah أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك ويكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومثل هذا لا تبطل عبادته فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف Kata beliau rahimahullah dan telah tetap berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan dia keliru au nasian atau lupa lam yu'akhidhu Allahu bidzalika maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan hal itu sebagai dosa baginya wa yakunu bimanzilati man lam yaf'alhu dan kedudukannya seperti orang yang belum melakukan perbuatan tersebut. Karena ia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan keliru atau dalam keadaan lupa. Nanti beliau bawa kepada permasalahan saum. Fala yakunu alaihi ithmun. Maka dia tidak berdosa. Wa mithlu hadha. Dan orang yang seperti ini kondisinya. La tabtulu ibadatuhu. Tidaklah batal ibadah yang sedang ia lakukan fasaimu maka yang berdasarkan keterangan di atas asaimu seorang yang sedang melakukan saum idza akala jika dia makan au syariba atau minum au jama'a nasian atau menggauli istrinya dalam keadaan lupa dalam keadaan lupa au mukhtian atau keliru wallahu alam bagaimana gambaran kelirunya fala qada'a alaihi, maka dia tidak wajib untuk mengkodoknya. Saum yang dilakukannya sah. Makan dalam kondisi lupa. Minum dalam kondisi lupa. Menggauli istri dalam keadaan lupa. Atau dalam kondisi keliru. Makan, minum, atau menggauli istri dalam kondisi keliru. Tanpa ada unsur kesengajaan. Maka saumnya sah dan tidak wajib untuk mengkodoknya. Dan ini merupakan perkataan sekelompok dari kalangan as-salafus salih dan para ulama yang datang belakangan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, demikianlah beberapa fawaid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan masih ada sekian faidah yang insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang باذنillah taala.